Kita sampai pada pertanyaan yang ke-156. <clears throat> Ada seorang guru yang mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Tidak dijumpai air di lingkungan sekolah atau dekat dengan lingkungan sekolah. Padahal Al-Quran tidaklah disentuh ilal mutahharun kecuali orang-orang yang disucikan. Famadha yaf'alu maka apa yang bisa dilakukan dan boleh dilakukan oleh si guru tersebut. Jawabannya jika tidak ada di lingkungan sekolah air, demikian juga di dekat lingkungan sekolah. Maka adalah guru Yunabih mengingatkan para murid supaya tidak datang ke sekolah kecuali dalam keadaan sudah berwudu. Wadhalika dan hal tersebut karena mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh tahirun, orang yang suci. Maka dalam hadis, dalilnya dari hadis Amr ibn Hazm yang menulis surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata kepadanya, Allah dikata bahwa Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat kepadanya. di sana disebutkan Allah ya musal Qur'ana illa tahirun tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci di sini adalah orang yang terangkat hadasnya dengan dalil firman Allah Ta'ala di ayat wudhu dan mandi serta tayamum. Allah sampaikan, Allah tidaklah ingin menjadikan untuk kalian min kesempitan. Walaki yuritu litahirakum dan Allah ingin untuk mensucikan kalian waliyutim menikmatahu alaikum menyempurnakan nikmat-nikmatnya pada kalian supaya kalian bersyukur. Maka ada kalimat liutahirakum maka ini dalil bahasanya seorang sebelum melakukan toharah maka dia tidak mendapatkan toharah. Dan taharah di sini liutahirakum taharah di sini adalah taharah dari hadas karena ayat eh, ayat ini membicarakan tentang wudu berarti hadas kecil wal ghusl mandi berarti hadas besar tayamum bisa hadas kecil dan hadas besar wa ala hada berdasarkan hal ini maka tidak boleh bagi siapapun e, untuk menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci dan berwudu. Ila akan tetapi sebagian ulama memberikan keringanan pada anak-anak untuk menyentuh Al-Quran karena mereka membutuhkan hal itu. Karena wudhunya anak-anak kurang dari tujuh tahun, wudhunya teranggap bukanlah wudhu karena belum tamyiz. Bagaimana anak sebelum tujuh tahun memegang mushaf Al-Quran untuk belajar di TPA dan yang lain. Maka ba'du ahli ilmi membolehkannya. Ya, karena mereka membutuhkan hal tersebut yaitu menyentuh mushaf untuk kebutuhan belajar dan mereka adam idrak belum faham lil wudu i wudu. Walakin al-aula akan tetapi yang paling utama meskipun dia anak-anak diperintah kala anak-anak untuk berwudu supaya mereka menyentuh mushaf dalam keadaan toharah Adapun perkataan penanya li-anal Quran la yamassu ilal mutahharun karena Al-Qur'an tidaklah ditanya tidaklah disentuh kecuali orang yang disucikan. fakahan nabihi maka nampaknya si penanya ingin berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya tatahur bersuci untuk menyentuh mushaf. Wal ayat dan ayat laisa fiha dalilun tidak ada padanya dalil untuk hal ini. Karena yang dimaksud mutaharun, karena yang dimaksud dengan Al-Quran adalah Al-Kitabul Maknun. Kitab yang tersembunyi itulah Lauhil mahfud. Dan yang dimaksud dengan mutaharun orang-orang yang disucikan adalah malaikat. Seandainya yang dimaksudkan mutaharun adalah mutatahirun, orang yang bersuci, laqala tentu bunyi ayatnya la yamassuhu ilal mutpahirun. atau la yamassu ilal mutahharun. Walam yakul ternyata Allah tidak mengatakan Innau la yajuzu masul mushafi ya, walakin lam yakul titik di situ harusnya. Akan tapi Allah tidak mengatakan demikian. punya ayatnya la la yamassu ilal mutahharun. Ini kalau yang dimaksudkan adalah orang yang berwudu maka ilal mutah hirun. Meskipun Inala ya juzu masul mushab tidak boleh menyentuh mushab kecuali dengan tohara. Akan tapi dalilnya adalah hadis yang telah kami sebutkan baru saja. Itulah hadis, itulah dalil yang menunjukkan hal tersebut bukan ayat. Maka disampaikan di sini eh, tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran. Sebagaimana pendapat eh, jumhur ulama Imam Madhab yang empat, bahkan di, diklaim sebagai ijma' sahabat, ya tidak boleh ya, menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan bersuci dari hadas. Dan dalil tentang masalah ini ada yang berdalil dengan ayat di surat Al-Waqi'ah. Namun saya menurut tidak setuju dengan hal ini. Namun sebagian ulama berdalil dengan Al-Waqi'ah ayat yang ke-79. Dan alasan tidak setujunya saya menurut adalah alasan yang sangat logis. Dasarkan apa yang tadi beliau sampaikan. Ya, namun perlu diketahui di antara yang berdalil dengan Al-Waqi'ah 79 adalah Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Namun beliau wajul istidlalnya kalau menurut beliau eh, ayatnya adalah sebagai iktibar mengambil pelajaran sebagaimana Eh, Musab yang ada di lauhil mahfud yang ada di langit tidak boleh disentuh kecuali oleh malaikat yang mereka makhluk-makhluk yang suci ya, maka itu mengisyaratkan bahasanya selayaknya mushab yang ada di dunia tidaklah disentuh kecuali oleh orang-orang yang dalam keadaan bersuci itu sisi pendalilannya ya, kata Abdul Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala untuk penggunaan Al-Waqiah 79. Kemudian dalil pokoknya kata Sayyid Mutsaimin adalah hadis la yamassul Qur'ana illa tahirun. Namun pendalilan dengan hadis ini ya, ditolak oleh sebagian ulama dengan alasan tahir itu mustarak. Tahir itu mustarak. Ya, dan mustarak tidak boleh diamalkan kecuali ya, manakala terdapat dalil yang menunjukkan makna apa yang dipilih dan diinginkan. Maka jawabannya Uh, yang pertama uh, terdapat redaksi yang lain untuk hadis ini yang lebih tegas menunjukkan apa yang dimaksudkan. Kalau eh, tadi yang dikutip la masul Qur'ana illa tahirun. Uh, redaksi yang lain la masul Qur'ana illa wa anta tahirun. Dan redaksi ini illa wa anta tahirun Eh, eh, lebih jelas menunjukkan bahwasannya tahir di situ artinya eh, suci suci dari hadas suci dari hadas suci dari najis dan bukalah yang dimaksudkan adalah mukmin karena la yamasul qur'ana illa wa anta tahir Iya. Dan ini ditujukan, disampaikan, dikatakan kepada seorang muslim. Iya. Karena ya, sebagian ulama yang menolak berdalil dengan ayat ini, mereka mengatakan mustarak dan kata yang lebih dan yang pas tahir di situ artinya muslim. Iya, berdasarkan hadis, inal muslima layan juz muslim itu tidaklah najis. Ya, namun kalau kita e, menimbang redaksi yang lain yang mengatakan la yamassul qur'ana illa wa anta tahir dan kalimatnya ditujukan kepada seorang muslim maka tahir di situ bukalah Islam non tahir di situ suci dari hadas Kemudian berkenaan dengan oh tahir di situ mustarak. Tahir di situ mustarak maka dalam hal ini terdapat e, pembahasan di ilmu usul fikih bolehkah mengamalkan lafat mustarak dengan semua maknanya ya, dengan semua maknanya. Ya, pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini ya, boleh beramal dengan lafat mustarak dengan semua maknanya asalkan tidak saling menegasikan. Ya, asalkan tidak saling menegasikan. Kalau saling menegasikan tidak bisa. Contohnya ya, wanita ya, masa idah wanita yang ditalak tiga korin korin mustarab antara haid atau kasuci dari haid nah, itu tidak bisa dipakai dua-duanya e, karena saling menegasikan lain hanya dengan ilat tahirun tahirun di sini kalau mau dipak, uh, dimaknai ya, mukmin bersih dari najis, bersih dari hadas, semuanya tidak bertentangan. Tidak saling menegasikan. Sudah maka yang tidak boleh menyentuh Quran, syaratnya dia muslim, setelah eh, dia suci dari najis, suci dari hadas. Dan itu tidak saling menegasikan. Lain halnya kalau masa idah tiga korin. Pendapat mengatakan tiga kali haid, eh, dan pendapat yang mengatakan tiga kali suci dari haid nah, tidak bisa dikumpulkan. Ini. Ya, maka berarti masa idahnya haid sekaligus suci dari haid kan, kan tidak bisa. Tapi kalau ini bisa. Nah, e, sehingga yang tepat adalah pendapat jumhur ulama dan berdalil dengan la yamassul Qur'an ila tahir adalah pendalilan yang tepat. Kemudian e, e, <clears throat> tentang kata-kata toharah dalam dalil Al-Quran dan hadis. Ini kata-kata toharah dalam Eh, dalam dalil Al-Quran dan hadis itu kita jumpai memiliki tiga makna. Yang pertama adalah suci dari najis. Kita jumpai kata-kata toharah atau turunannya atau derivatnya dalam dalil Quran dan Sunnah dan maknanya suci dari najis. Contohnya hadis tentang bejana yang dijilat oleh anjing. Nabi mengatakan, tahuru ina'i ahadikum, ya, tahurnya wadah kalian yang dijilati oleh anjing, manakala ya, dibasuh sebanyak tujuh kali. Maka tahur, tahur atau taharah di situ artinya suci dari najis. Hadis yang lain tentang najisnya kulit bangkai dan itu hilang ketika disama Nabi katakan kulu ihabin ida dubira fakot tahura semua kulit bangkai jika telah disama maka dia suci artinya suci dari najis kemudian kita jumpai makna yang kedua penggunaan kata-kata taharah dan artinya adalah suci dari hadas Uh, maka tadi kita jumpai di Al-Maidah ayat yang ke-6 yuridu litahhirakum Allah ingin supaya kalian mendapatkan toharah itu toharah dari hadas contoh yang lain nanti akan juga kita baca wa in kuntum junuban fattaharu jika kalian junub maka bertoharalah kalian itu itu mandilah kalian. Maka taharah di situ artinya bersih dari hadas. Hadis, eh, contoh yang ada di hadis layak polullaha salata birairi tahurin Allah tidak menerima sholat tanpa keadaan tahur di situ taharah dari hadas dan terkadang yang ketiga, kita jumpai kata-kata toharah atau derivatnya dan turunannya. Pengertiannya adalah kebersihan. Kebersihan dari hal yang kotor meskipun dia bukan najis. Contohnya adalah hadis tentang keutamaan siwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asiwaku mataharatun lil fami wa mardatun li rabbi. Persiwa itu mataharatun nilfami bersih untuk mulut. Eh, bersih di sini artinya bersih dari kotor yang bukan najis. Eh, mardatun lirabi menyebabkan ridhanya Allah. maka kita jumpai kata-kata tohara dalam dalil Quran dan Sunnah dan artinya kebersihan dari hal yang menjijikkan meskipun dia bukan najis. Kemudian eh, pembahasan selanjutnya adalah mujibatil husli hal yang mewajibkan mandi yaitu mandi besar yang menyebabkan yang mengharuskan mandi yang pertama keluarnya air mani bisyahwatin dalam kondisi sahwat Baik dalam keadaan melek atau dalam keadaan tidur. Ini. Maka di sini disyaratkan bisyahwatin. Lain hanya dengan syafi'iyah yang tidak mensyaratkannya. Ini, kalau syafi'iyah yang penting keluar air mani. mau Bisyahwatin ataukah birairi syahwatin. Maka kalau bisyahwatin artinya jika keluar air mani karena uh, karena sakit atau karena kedinginan atau yang lain itu tidak menyebabkan kewajiban mandi. Tapi kalau kalau menurut Syafi'iyah yang mengatakan yang penting keluar air mani, ya, maka tetap wajib mandi. Akan tetapi fil manam ketika tidur wajib mandi meskipun tidak merasa adanya syahwat. Karena orang yang tidur terkadang dia mengalami ihtilam, mimpi basah dan dia tidak merasakannya. Maka jika keluar darinya air mandi dengan syahwat, maka wajib mandi. Bikuli halin apapun kondisinya yaitu kondisi sadar, melek ataukah tidur. Kemudian yang kedua adalah jima. Maka jika seorang laki-laki jima dengan istrinya, ini ada definisi jima yang menyebabkan mandi adalah manakala seorang laki-laki aulaja memasukkan hasyafah, memasukkan kepala zakar fil farjiha di farji istrinya. Ini, kalau sekedar nempel itu belum jima sekedar bersentuhan itu bukan jima. Maka untuk disebut jima yang menyebabkan mandi dan inilah e, jima yang menyebabkan kalau bukan dengan istri maka ini disebut zina itu syaratnya adalah wuluj hasyafah e, masuknya dan tenggelamnya minimal kepala zakar Au mazada atau lebih dari di kepala zakar ya. atau kodruha sekadar kepala zakar ya. atau sekadar seukur kepala zakar itu manakala e, kepala zakarnya hilang e, kepala zakarnya tidak ada karena kecelakaan terpotong atau yang lain ya, namun masih bisa uh, maka yang uh, yang jadi tolak ukur adalah seukur kepala dakarnya maka wajib baginya mandi mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah, anil awal untuk yang pertama yaitu keluar mandi dengan syahwat dalilnya hadis al-ma'u min al-ma air itu karena keluar air mani. Ya, maka di sini dalil bahasaannya air mani itu ma. Yakni artinya mandi itu wajib karena inzal keluarnya air mani. Sedangkan untuk pembat untuk hal yang mewajibkan mandi yang kedua yaitu jima, dalilnya sabda Nabi, jika seorang laki-laki duduk di antara empat cabang anggota badan perempuan, Yeah di antara dua pahanya, di antara tangannya. Thumma jahadaha. Kemudian dia mencapaikan si perempuan itu. Artinya jima. Fakat wajabal ghuslu. Maka wajib baginya mandi. Yaitu wa ilam yunzil meskipun tidak keluar air mani. Dan masalah ini itu masalah jima tanpa inzal. Tidaklah diketahui hukumnya oleh banyak orang. Sampai sebagian orang berlalu padanya berminggu-minggu dan berbulan-bulan dia jima dengan istrinya tanpa inzal dan tanpa mandi. Jahlan minum karena dia tidak tahu. Maka ini adalah satu perkara yang berbahaya. Karena wajib atas eh, wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui batasan apa yang Allah turunkan pada Rasulnya. Di antara batasannya adalah eh, apa yang dimaksud dengan jima Iya, pengetahuan tentang hudud, batasan apa yang eh, Allah tetapkan itu sangat-sangat urgen. Apa pengertian jima, apa pengertian wudhu, apa pengertian mandi, dan seterusnya. Karena seorang jika dia jima dengan istrinya meskipun tidak inzal, yaitu keluarnya air mani, wajib baginya mandi. Wajib alih bagi si suami, wa alihah dan si istri. Lil hadis berdasarkan hadis yang telah kami sebutkan anifan baru saja. Ya, meskipun tanpa ada inzal yang wajib dua-duanya. Yang wajib mandi dua-duanya. Dan yang ketiga di antara hal yang mewajib, me, menye, mewajibkan mandi adalah keluarnya darah haid dan nifas. Karena seorang wanita jika dia haid, Kemudian bersih, wajib baginya mandi berdasarkan firman Allah Ta'ala. Eh, mahalu syahidnya, hatta yatahurna, sehingga mereka suci, yaitu berhentinya darah haid. Faidah tataharna, jika mereka bersuci. Ya, Fa'atuhunna min haitha amarakumullah, datangilah mereka di tempat yang Allah perintahkan, yaitu farji. Maka boleh E, kumpul dengan istri setelah istri itu haid dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hatta yatahurna. Sampai mereka suci. Yang dimaksud dengan suci, ing kita udami. Berhentinya darah haid. Apakah jika darah haid sudah berhenti berarti sudah boleh dikumpuli? Jawabannya belum. Kurang syarat yang kedua. Fa'idah tatoharna. Jika dia telah bersuci. Nah baru datangilah ya, istrimu di tempat yang Allah perintahkan. Dari kalimat fa'tuhunna min haitha markumullah, Ibnu Hasan punya pendapat bahasanya ya, kewajiban minimal nafkah biologis itu sebulan sekali. Ya, ya, itu pendapat Ibnu Hazm. Namun ini pendalilan yang tidak tepat ya karena di sini adalah perintah setelah dilarang. Ya, perintah setelah dilarang. Dilarang jima dengan kalimat fakta zulunisa fil mahid. Setelah itu diperintahkan untuk jima fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka ini adalah perintah setelah dilarang. Kaidah mengatakan al-amru ba'dan nahyi itu adalah yufidul ibahah ghaliban. Bahasanya perintah setelah larangan menghasilkan hukum mubah umumnya. Dan termasuk dalam kaidah ini adalah kasus ini. Dan berdasarkan perintah Nabi kepada wanita yang mengalami istihadah. Jika dia telah duduk sekedar hari-hari haidnya, Nabi perintahkan untuk mandi. Dan wanita nifas misal wanita haid wajib baginya mandi. Dan ini adalah ijma ulama bahasanya nifas itu ketentuan yang mengikuti ketentuan haid. Tentang tata cara mandi. Tata cara mandi karena haid dan nifas itu sama dengan tata cara mandi karena junub. Namun sebagian ulama menganjurkan ya, mandinya wanita yang haid untuk mandi dengan sidr. Ini ya bahasa kita ya mandi dengan sabun li'anna dalika ablar karena itu lebih maksimal fi nadhafatiha dalam kebersihannya wa dan pembersihannya ya, demikian juga diperselisihkan ya, apakah ada kewajiban untuk mengurai melepas uraian Eh, jalinan rambut ataukah tidak. Ya, sebagian ulama berpendapat eh, kalau haid itu jalinan rambut harus diurai. Jalinan rambut harus diurai. Dan kalau mandi junub bagi wanita, ya, jalinan rambut, kepangnya rambut, ikatan rambut, tidak dilepas tidak mengapa. Ya, pendapat ya e, karena kenapa? Karena jika diwajibkan untuk melepas, maka ini menyusahkan si wanita. Boleh jadi dia harus mandi e, karena junub e, setiap hari atau bahkan sehari lebih dari sekali. E, maka jika dia harus melepas jalinan rambutnya, maka ini bisa berdampak buruk. Ya. Uh, kemudian uh, eh, Wadzakar Lama ulama sebagai ulama menyebutkan di antara hal yang menyebabkan mandi adalah kematian. Ini dikatakan oleh Syafi'iyah ya, di matan takrib. Demikian juga dikatakan oleh Hanabila. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tim wanita yang memandikan putri beliau. Mandikanlah dia tiga kali, lima atau tujuh kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang dilempar oleh untanya saat dia di Arafah sehingga jatuh dan e, patahlah lehernya. Dan dia dalam keadaan ihram. Nabi katakan mandikan dia dengan air dan sidar serta kafanilah dengan dua kain ihram yang dia pakai. Maka dari hadis ini sejumlah ulama mengatakan kematian itu mewajibkan mandi. Dan sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam maka kematian menyebabkan wajibnya memandikan bukan bukan wajibnya mandi. Namun wajibnya memandikan. Beda antara wajibnya mandi dengan wajibnya memandikan. Walakin akan tetapi wajib ini berkenaan dengan orang yang hidup. Berarti apa itu? Memandikan. Bukan e, berkenaan dengan orang yang telah mati. Ya, kalau dia berarti kalau itu wajib mandi. Ya, namun orang mati kalau dia mandi sendiri bahaya. Ya, geger satu kampung. Ya. Ini habis mandi kemudian mati lagi. Saya sudah mandi. Nah. Di ya. anan mayit karena mayit yang ingkotoa taklifuhu. Status dia sebagai mukallaf sudah terputus dengan sebab mati. Akan tetapi orang yang hidup itulah yang memiliki kewajiban memandikan E, orang yang mati berdasarkan perintah Nabi kita bidalika untuk itu. Tinggal yang benar sebenarnya e, mati itu mewajibkan memandikan, menyebabkan wajibnya memandikan bukan menyebabkan wajibnya mandi. Ya, apakah e, wajib mandi karena berjumbu dan e, ciuman Ya, tidak wajib atas laki-laki dan perempuan untuk mandi dengan semata-mata istimta ya, bersenang-senang di antara keduanya manakala bentuk istimtanya adalah muda abah berjumbu atau ciuman illa kecuali jika terjadi keluarnya air mani saat e, ciuman tadi fa inau yajibul ghusl maka wajib mandi atas keduanya jika maninya keluar dari keduanya. Jika keluar air mani dari salah satu, maka wajib mandi untuk yang keluar air maninya saja. Hada demikian jika perkaranya semata-mata jumbuan atau ciuman atau dom atau pelukan. Adapun jika jima, maka jima itu menyebabkan mandi ya, apapun keadaannya, yaitu keluar air mani ataukah tidak. Dan menjadi kewajiban laki-laki dan perempuan meskipun tidak terjadi inzal. Inzal artinya keluarnya air mani. Dasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi mengatakan, idza jala baina syuhabi al arba thumma jahadaha fakat wajabal ghuslu." Jadi hadis yang telah kita artikan. Wa fi lafdhin li muslimin dalam satu salah satu lafaz Muslim wa ilam yunzil meskipun tidak terjadi inzal. Ini adalah satu masalah yang tidak oleh banyak perempuan. Perempuan mengira bahkan uh, rubama boleh jadi juga dikira oleh si laki-laki. Bahasa jima jika tidak terjadi inzal, tidak ada kewajiban mandi. Ini adalah kebodohan yang parah. Karena jima itu wajib adanya mandi apapun keadaannya. Wa ma'adal jima adapun selain jima itu istimta, ini bersenang-senang non jima tidak wajib mandi kecuali jika terjadi inzal. Kemudian jika seorang bangun dari tidur dan dia jumpai pada pakaiannya ada basah-basah. Apakah wajib baginya mandi? Jawabannya jika seorang itu bangun dan dia jumpai basah-basah di kainnya. Maka ini tidak lepas dari tiga kemungkinan, tiga rincian. Yang pertama, yakin kalau itu air mani. Maka wajib dalam kondisi ini wajib mandi baik dia ingat ada mimpi basah ataukah tidak ingat. Yang kedua, yakin kalau bukan mandi maka tidak wajib baginya mandi dalam kondisi ini. Non wajib baginya membersihkan, mengguyur apa yang terkena air tersebut. Karena hukumnya dianggap sebagaimana hukum air kencing. Yang ketiga, tidak bisa memastikan. Ya, ya jahal bodoh, tidak tahu apakah itu mani ataukah bukan, maka ada rincian. Dirinci dengan e, beberapa rincian. Yang pertama, jika dia ingat kalau telah mimpi dalam tidurnya, maka basa-basa itu anggaplah mani. Sehingga wajib mandi. Ya, maka jika ingat kalau ya, dia mengalami mimpi yang hot, ya, maka Berarti bahasa-bahasa tadi mani, wajib mandi. Dasarkan hadis Ummu Salamah radhiallahu anha ketika beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang melihat dalam mimpinya apa yang dilihat oleh laki-laki. Apakah dia punya kewajiban mandi? Nabi mengatakan na'am idza hiya ra'atil ma'iyah jika dia melihat air. -air. Itu bahasa-bahasa. Maka di sini dalil wajibnya mandi pada orang yang mengalami ihtilam dengan syarat menjumpai ada basah-basah. Yang kedua, dia tidak melihat apapun dalam mimpinya. Maka nanti dirinci. Fa'inkana kot sabaka naumuhu tafkirun. Jika sebelum tidur dia mikirkan tentang jima, tentang perempuan, maka hendaklah dia jadikan basah-basah itu adalah madhi. Yang kedua, jika sebelum tidur tidak didahului mikirkan yang ngeres-ngeres. Ya, maka apakah basah basah tadi apa status hukumnya? Fahadah mahalu khilafin maka ini diperselisihkan ulama. Pendapat pertama wajib baginya mandi alasannya ihtiyatan ya, tindakan hati-hati. Pendapat yang kedua tidak wajib mandi inilah yang benar karena hukum asalnya tidak ada kewajiban. Kemudian hukum berkenaan dengan orang yang junub. Ya, ahkam hukum berkenaan dengan orang yang junub. Yang pertama, orang yang junub haram mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat yang sunnah. Sampai-sampai sholat jenazah sekalipun tidak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, jika kalian mau sholat, wudhulah. Jika kalian junub, mandilah. Yang kedua, Orang oh, junub haram tawaf eng Ka'bah karena tawaf eng Ka'bah adalah berada di dalam masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junuban ila abiri sabilin hatta tartasilu." Dan jika dalam keadaan junub, maka janganlah kalian sholat ila abiri sabilin kecuali sekedar lewat. Hatta tartasilu kecuali setelah kalian mandi. Kemudian yang ketiga haram baginya menyentuh mushaf. Dasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamasul Qur'ana ila tahirun. Dan aplikasi Quran di smartphone dan yang lain itu bukan mushaf. Itu tidak, itu bukan mushaf. Meskipun diaktifkan dalam kondisi aktif, Ya, karena ya ada pelapis. Ada pelapis tidak bersentuhan langsung. Tidak bersentuhan langsung antara tangan dengan teksnya. Nah, kemudian yang keempat haram baginya berada di masjid kecuali dengan wudhu. Artinya kalau wudhu terlebih dahulu, orang yang junub itu boleh duduk di masjid. Setelah wudhu. Dan kalau menurut saya Saleh Fauzan di Mulakhas Al-Fiqhi dikiaskan dengan hal ini wanita haid dan nifas. Maka boleh berada di masjid asalkan telah berwudu terlebih dahulu. Jadi mulakhos Al-Fiqhi uh, di sana disebutkan yahmu alal muhdisi hadasan akbar min janabatin aw haidin aw nifasin al-lubsu fil masjidi bi ghairi wudu'in. Haram bagi orang yang dalam kondisi hadas besar yaitu junub, haid atau nifas berada di masjid tanpa berwudu. Fa doa man alai hadasun akbar jika orang yang dalam kondisi hadas akbar telah berwudu jaza lahu lubsu fil masjid boleh duduk di masjid. Yang kelima haram baginya membaca Al-Quran sampai dia mandi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran pada para sahabat selama beliau tidak dalam keadaan junub. Inilah lima ketentuan berkenaan dengan orang yang dalam kondisi junub. Kemudian tata cara mandi. Tata cara mandi ada dua macam. Yang pertama tata cara yang hanya mengerjakan yang wajib saja. Yaitu meratakan seluruh badan dengan air. Wa min dan termasuk e, badan adalah berkumur-kumur dan istingsak. Maka jika seorang telah meratakan badannya dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun ala ayi wajihin kana, boleh jadi dia kehujanan, boleh jadi dia menyelam ke dalam air atau yang lain. Yang jelas air rata ke seluruh badan. Fakat irtafa'a anhu al-hadasul akbar. Maka hilang darinya hadas besar. Dan telah sempurna toharahnya. Karena firman Allah Ta'ala, jika kamu kau mau sholat, wa kunthum kuntum junuban dalam keadaan junub, Fattoharu mandilah Eh, kemudian uh, yang kedua tata cara yang sempurna yaitu mandi sebagaimana mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi jika mau mandi karena junub beliau basuh dua telapak tangannya kemudian beliau bersihkan farjinya dan apa yang e, mengotori mata lawasa apa yang mengotori farjinya berupa junub yaitu berupa air mani dan yang lain. Kemudian berwudu secara sempurna. Dengan tata cara yang telah kami sebutkan di permasalahan wudu dan mengguyur kepala dengan air sebanyak tiga kali, turwihi untuk menyegarkan kepala. Kemudian mengguyur di bagian badan yang lain. Ini tata cara mandi yang sempurna. Kemudian jika seorang itu mandi dan tidak kumur-kumur dan istingsak, apakah mandinya sah? Jawaban beliau mandinya tidak sah jika tidak ada kumur-kumur dan istingsak. Karena firman Allah Ta'ala yang kuntum junuban fattoharu itu mencakup seluruh badan. Dan bagian dalam mulut serta bagian dalam telinga, eh, bagian telinga hidup, itu bagian badan yang wajib dibersihkan. Buktinya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kumur-kumur dan istingsak dalam wudhu. Lidukhuluhima karena kumur-kumur dan instiksak itu termasuk dalam firman Allah Ta'ala, Farsilu wujuhakum, basulah wajah kalian. fa'idhakana jika keduanya kumur-kumur dan instiksak adalah bagian dari basuh wajah. Dan wajah adalah satu hal yang wajib dibersihkan dan juga diguyur air dalam toharoh yang besar. Karena wajiban, maka wajib atas orang yang mandi junub untuk kumur-kumur dan istingsyak. Maka wajibnya e, kumur-kumur dan istingsak dalam mandi junub itu berkenaan erat dengan e, dengan permasalahan wudhu. Dan dalam hal ini terdapat e, perbedaan pendapat di antara Syafi'iyah dan Hanabilah tentang membasuh wajah dalam wudhu. Kaidah eh, eh, Syafi'iyah mengatakan yang wajib adalah ghuslu zahiril wajahi. Mengguyur bagian luar dari wajah. Dan mulut serta bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung itu bagian dalam bukan bagian luar. Ya, sehingga mereka katakan bahasanya Syafi'iyah mengatakan Maksudnya kumur-kumur dan istingsak hukumnya sunnah. Karena dia bukan bagian dari wajah. Karena itu maksud dengan wajah adalah zahirul wajahi. Bagian luar dari wajah. E, maka derivat ini, ya, maka hal ini kemudian derivatnya dalam masalah mandi. Kalau kita pakai kaidah syafi'iyah, ya, Ya, maka bagian dalam e, hidung dan mulut itu tidak termasuk wajah. Sehingga jika orang mandi tanpa kumur-kumur dan istingsak, ya sah. Ya. Namun, kalau Hanabilah menilai hakum itu ya, termasuk badannya e, bagian dalam mulut dan bagian dalam e, hidung. Ala kulihal uh, eh, untuk masalah uh, masalah mandi maka selayaknya jangan lupa untuk kumur-kumur dan istingsak ya, minimal hujan anil khilaf dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Jika tidak memungkinkan menggunakan air, maka dengan apakah tasulut toharah, terwujud toharah? Jika tidak memungkinkan menggunakan air, sebabnya liadami, karena tidak ada air, atau mendapatkan madarat jika pakai air. Maka ya'dil berpindah andalika dari air kepada tayamum. Caranya seorang itu memukulkan dua telapak tangannya pada tanah. Kemudian dia pakai kedua telapak tangannya untuk musab wajah. Kemudian musab sebagian dengan yang lain. Akan tetapi Tayamum ini khusus untuk toharoh dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Adapun toharoh dari najis, tidak ada tayamumnya. Baik najis itu ada pada badan, ada pada kain, atau ada pada tempat sholat. Karena maksud dari membersihkan najis adalah menghilangkan benda najis. Walai saat ta'abud fiha syaratan. Dan niat beribadah dalam toharoh menghilangkan najis bukanlah syarat. Oleh karena itu, seandainya beda najis itu hilang tanpa ada kesengajaan dari seseorang, maka tempat tersebut sudah bersih. Misal, anda turun hujan pada satu tempat yang najis atau kain yang najis dan hilanglah najisnya. Bimana zala matah karena hujan yang turun maka tempat tersebut telah bersih dari najis. Bayangkan al-insan meskipun seorang itu laisa indah ilmun bihada tidak tahu hal ini. Lain halnya dengan toharoh hadas, maka dia adalah ibadah yang seorang itu mendekatin, mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Maka kalau toharoh dari hadas tidak boleh tidak di dalam toharoh dari hadas ya, dalam tahara dalam hada'a eh, dari hadas sebagaimana pendapat jumhur ulama kecuali Hanafiyah wajib ada niat dan maksud. Kalau Hanafiyah mengatakan ya, wudhu mandi itu sah meskipun tidak niat. Tidak ada niat apa-apa cuma niatnya mau oh, menyegarkan badan dan air rata ke seluruh badan ya sudah mandi dah sah. Jadi kalau jumhur dan itulah yang benar Ya, tidak sah. Nah, kalau membersihkan najis tidak perlu niat. Gak sengaja kemudian najisnya hilang, sudah. Selesai kewajiban. Cuma ee, kalau membersihkan najis itu diringi dengan niat, maka ada ganjarannya. Bukan hanya sekedar sah, selesai, dan juga berpahala. Tapi kalau tanpa niat, ya Ya, tidak ada pahalanya, namun ya sudah selesai. Kemudian orang yang e, menjumpai pagi dalam keadaan junub di waktu yang sangat dingin, boleh kata yamum. Maka jika seorang dalam keadaan junub, kewajibannya mandi. Dasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fatoharu. Namun jika malam itu dingin dan dia tidak mampu mandi dengan air yang dingin, maka Langkah yang pertama, wajib baginya untuk memanaskan air. Wajib baginya untuk memanaskan air. Jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan karena gas habis dan semua warung sudah tutup karena tengah malam. Alpamaret, Indomaret juga eh, sudah tutup. Tidak ada yang jualan gas. Ya. Jika tidak memungkinkan baginya untuk memanaskan air karena tidak ada alat untuk memanaskan air, maka dalam kondisi ini boleh baginya tayamum, anil janabah karena junub dan sholat dengannya. mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Yeah. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan toyiba Jika kalian tidak mendapatkan air, tayamumlah dengan debu yang bersih. Faidah tayammama minal janabah dan jika seorang itu tayamum dari junub Fa'innahu yakunu tahiran maka dia itu suci Bidalika dengan tayamum tersebut. Waya beka ala toharatihi dan dia tetap dalam keadaan tohara hatta yajidada, yajidal ma'a sampai dia menjumpai air. Suci sampai dia menjumpai air. Maka toharoh tayamum itu toharoh muakkotah. Toharoh sementara. Yeah. Ya, maka dia ada toharah sementara yakunu tahiran hatta yajidal ma'a sampai bisa pakai air. Ya, maka ada masa berlakunya. Maka ada masa berlakunya berarti toharahnya toharah muakkotah. Toharah sementara. Lain halnya dengan toharah air. Ya, kalau toharah air itu toharahnya permanen. Dan toharahnya tayamum itu toharah sementara. Itu menurut ulama yang mengatakan tayamum itu tohara. nah ulama berselisih pendapat apakah tayamum itu toharah ataukah bukan. Pendapat yang lain mengatakan bahasanya tayamum itu bukan toharah. Tayamum itu statusnya mubihun lis salati. Bukan toharah. Eh, Tayamum itu statusnya hal yang menyebabkan boleh sholat. Namun ibu dia bukan tohara. Alasannya, nanti kalau ketemu air kan wajib mandi. Berarti dia bukan tohara. Maka eh, kalau tohara ya sudah. Tidak ada kewajiban untuk mandi lagi atau wudhu lagi. Ya ada hatta yajidal ma ini berarti dia bukan tohara. Namun sekedar mubihun li salat. Memubahkan salat. Dan itu fikih syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan tayamum itu bukan tohara. Tayamum itu bukan tohara. Tayamum itu cuma mubihun li salati. Di antara alasannya ini. Ya, tohara kok suruh toharoh lagi. Toharohnya double. Setelah ketemu air wajib mandi. Ya, toharohnya double. Ini berarti itu bukan toharoh. Ya, maka uh, ya, diperselisihkan status tayamum antara dia itu sekedar mubihun li salati ataukah toharoh namun toharoh muakotah. Ya, toharoh sementara. Faida wajadal ma'a, maka jika seorang itu menjumpai air, wajib baginya mandi. Ya. Berdasarkan uh, eh, sahabat terdapat dalam Sahih Bukhari dari Imran bin Husain dalam hadis yang panjang, sana disebutkan Nabi melihat seorang yang menyendiri tidak sholat bersama beliau dan para sahabat. Nabi tanya apa yang menghalang untuk sholat? Dia mengatakan saya terkena junub, tidak ada air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bisaid, tidaklah engkau pakai tanah fa'inau yakfika, sungguh itu cukup bagimu. Thumma hadarul dan kemudian datanglah air setelah itu maka Nabi berikan air itu kepadanya dan mengatakan afrikhu ala nafsika tuangkan air ini pada badanmu. Padahal ada maka hadis ini dalil bahasanya orang tayamum jika mendapatkan air wajib toharoh dengan air. Baik dia tayamum itu tayamum karena junub ataupun karena hadas kecil. Eh, wal mutayamim dan orang yang tayamum jika telah tayamum dari eh, anjana batin karena junub maka dia suci minha dari junub sampai dia mendapatkan junub yang lain atau mendapatkan air. Wa ala hadha berdasarkan hal ini fala yu'idu tayam fala yu'idu tayamum maka dia tidak mengulangi tayamumnya anil itu karena junub likuli waktin bagi setiap waktu. Wa inam yatayammum ba'da tayamumihi minal janabati namun dia tayamum setelah tayamum dari junub maka dia tayamum manakala dia tayamum karena hadas kecil. Yeah. Ila yujniba kecuali jika dia junub lagi. Maka ya tayamum lagi karena junub lagi. Dan ini diantara derivat dari apakah tayamum itu toharoh ataukah mubihun li solati. Kalau tadi uraian yang tadi telah kita sampaikan di awal, maka eh, sekilas nampaknya perbedaan tersebut adalah khilaf lafzi khilaf lafdi ya sama saja kan intinya sama nah, ini tuh cuma mubihun li salat ataukah toharoh mu'akota sangat sama nah, jawabannya itu bukan khilaf lafzi karena ada derivatnya e, ulama yang mengatakan dia toharoh nanti akan mengatakan nanti eh, Ketika datang waktu sholat berikutnya dan dia belum hadas, ya cukup dia pakai tayamum yang awal untuk sholat. Dia tayamum untuk sholat duhur sampai asar belum hadas. Karena ngobrol dan seterusnya nggak tidur dan yang dan sebagainya. Maka bolehkah sholat asar pakai tayamum? E, duhur itu diperselisihkan ulama. Ya, antara yang berpendapat tayamum itu toharah dan yang berpendapat tayamum itu mubihun li solati. Lama yang mengatakan tayamum itu tohara sampai udurnya hilang, sampai dia ketemu air atau bisa pakai air. maka ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan dia bisa sholat asar tanpa dia bisa sholat asar dengan tayamum duhur. Dan ulama yang mengatakan tidak tayamum itu cuma mubihun li salati Iya. Mubihon li salati, ya, maka kalau dia tidak boleh salat asar dengan tayamum duhur. Dia harus tayamum lagi. Kesimpulannya pendapat yang dipilih oleh Sayyid Nutaimin di sini dia adalah tohara. Ya, dan tidak ada kewajiban untuk mengulang tayamum kecuali jika ada hadas. Ya, kemudian apakah disyaratkan untuk turab yang dipakai untuk tayamum hendaklah dia memiliki rubar debu. Dan apakah dalil firman Allah famsabi wujuhikum ba'aidikum minhu kusapkanlah pada wajah dan tangan kalian minhu darinya. Apakah kata-kata minhu bisa dalil disyaratkan adanya rubar? Rubar adalah debu yang bisa terbang. Ini. Iya. Ketika itu ada tanah, kemudian kita pukul, maka kemudian ada uh, debu yang naik, nah itu berarti uh, ada gubarnya. Jawaban uh, Sayyidina Sayyidina rahimallahu taala pendapat yang kuat tidak disyaratkan bagi tayamum Hendaknya dia harus pakai tanah yang memiliki gubar, debu, tanah. Bahkan jika dia tayamum dengan tanah, maka itu mencukupi baik ada gubar ataukah tidak. Misal, berdasarkan pendapat ini, maka jika turun air hujan pada tanah, maka tidak ada gubar. Karena tanah basah. Iya, maka seorang kemudian memukulkan dua tangannya pada tanah yang basah, kemudian dia pakai untuk mengusap wajah dan dua telapak tangan. Maka itu boleh ya, menurut pendapat yang beliau kuatkan wa ilam yakulil ardi meskipun tanah tersebut tidak memiliki hubar dalam kondisi ini maka bertanyalah dengan sa'id tayyibam famsahu biwujuhikum wa minhu dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka berpergian ila jihad ke sejumlah arah yang tidak ada di arah tersebut kecuali pasir atau debu pasir. Dan adalah hujan menimpa mereka dan mereka tayamum. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pendapat yang kuat artinya ada khilaf ulama. Pasti jika seorang itu tayamum pakai tanah, maka tayamumnya itu sah. Baik tanah tersebut memiliki rubah ataupun tidak. Adapun kata-kata minhu ya, maka pemaknanya maka minhu di sini lip tidak ilghoyah walaisat litab'id bukan untuk menunjukkan sebagian. Di antara uh, dalil ulama yang mensyaratkan harus rubah ini pakai minhu. Ini gimana jawaban yang tidak setuju? Ya, jawabannya yang disitu mengatakan minnya di sini adalah ya, dari yang pasangannya ke libtidail Ya, Bukan dari yang artinya sebagian. Iya, bukan min yang artinya sebagian. Non min di sini artinya dari. Yang nanti pasangannya adalah ke. Ke itu nanti goyahnya. Iya. Ke itu goyahnya. Saya pergi dari rumah ke masjid. Iya. Maka goyah itu setelah ke. <clears throat> Maka lip tidak il goyah Maka ini awalnya tujuan. Iya. Dari rumah. Maka rumah itu awal. Rumah itu awal tujuannya masjid. Maka minhu dari maksudnya minhu dari darinya dari Sa'id. Goyahnya apa? Sampai wajah dan telapak tangan. Maka sabata Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan terdapat hadis dari Nabi kalau Nabi itu meniup dua tangannya setelah dipakai untuk memukul tanah. Ini menunjukkan bahasanya adanya sesuatu yang menempel di tangan bukan jadi maksud. Kalau adanya sesuatu yang nempel di tangan itu jadi maksud, ya jangan ditiup. Jangan ditiup. Berarti apa yang nempel di tangan itu jadi maksud. Kalau sudah banyak yang nempel di tangan malah disebul. Sehingga tidak ada yang nempel di tangan. Nah berarti itu tidak menjadi maksud. Itu uh, penjelasan beliau. Ya, ala kulihal, jika orang itu bertayamum pakai tanah yang memiliki hubar, maka dia tayamum dengan alat tayamum yang disepakati. Itu ijma sahnya tayamum dengan hal itu. Kalau memakai gubar itu disepakati. Ya, kalau yang tidak ada rubarnya nah itu nanti mukhtalafun fihi. Yang penting itu tanah. Nah, nanti diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tapi kalau dia pakai yang ada gubarnya maka jelas aman. Dan Syafi'ah mengatakan harus yang ada gubarnya, tidak ada pilihan yang lain. Kemudian ada orang yang sakit tidak menjumpai turap tanah, apakah dia tayamum pakai tembok? Demikian juga pakai alas tempat tidurnya ataukah tidak boleh. tembak <clears throat> itu minas sa'id at-tayyib adalah bagian dari sa'id yang tayyib. Fa'idha kana al-jidaru mabaniyan minas sa'id. Maka jika tembak tersebut dibangun dari sa'id, dari tanah, dari bumi. Baik, dia dibangun pakai hajaran batu. Atau pakai madaran, eh, batu bata. Madaron di sini labinan minatin. Batu bata minatin dari lumpur. Campuran air dengan tanah. Fa'ina juju ya juzu. Ya, tayamum alaihi. Maka boleh tayamum dengannya. Jadi tembok yang boleh dipakai untuk tayamum itu adalah tembok yang masih alami belum di diplester. Belum di diplester, belum di kasih keramik atau marmer. Karena di situ ada batu bata, batu batanya dari tanah. Ya sudah tempelkan tangan di batu bata itu. Maka dia nempel di bumi. Ini, nempel di bumi. Maka ini tayamum yang sah menurut ulama yang mengatakan Sa'id itu maknanya bumi. Dan ini tentu tayamun tidak sah menurut ulama yaitu Syafi'iyah yang mengatakan Sa'id yang ada dalam ayat Al-Quran maknanya rubar. Maka ya sekedar nempel di tembok meskipun itu eh, yaitu di batu bata tadi. Meskipun tidak ada yang nempel di sini, tidak pasal. Yang penting ditempelkan ke ke tanah itu menurut Eh, pendapat yang ada di, yang disampaikan di sini. Kemudian yang kedua, wa amma idakan al-jidaru Adapun jika tembok tersebut maksuan diberi pelapis, diberi pakaian bil akshab ini dari dari pakaian bil akhsyab dengan kayu atau e, bawi, eh, bawi ya. Kemarin pernah kita baca itu bawi ya Lupa saya artinya. Ya, cat ya, cat ya. Dengan cat. Fa'adha ingkan alaihi turab, maka dirinci. Jika di situ ada debu yang nempel, Turab yaitu gubar, boleh tayamum dan tidak mengapa. Dan statusnya seperti orang yang tayamum dengan tanah. Karena turab, karena debu itu bagian dari medetil ardi, materi bumi. Namun jika di tembok yang tertutup oleh kayu, tertutup oleh cat, tertutup oleh semen, tertutup oleh keramik, lam yakun alaih turab, tidak ada debunya. Fa inna laisa min sa'id fi syai' maka sedikit pun dia bukan sa'id, tidak boleh dipakai untuk tayamum. Berkenaan dengan tempat tidur kami katakan jika ada padanya rubah boleh tayamum, jika tidak maka tidak tayam dengannya. Dia analisa min sa'id karena dia bukan sa'id. Oleh karena itu tidak boleh tayamum pakai kursi, di pesawat, tidak ada apa-apanya di situ. Tidak ada rubarnya di situ. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rabbil alamin. Dalam keadaan safar ketika buang air kecil sudah selesai, Terkadang air kencing keluar lagi sedikit. Membasahi celana dalam jika kita ingin sholat. Apakah harus mencuci celana dalam ya, dulu ataukah cukup langsung wudhu. Jika memungkinkan untuk dicuci, maka wajib dicuci. Jika memungkinkan untuk ganti, wajib ganti. Ya, jika memungkinkan. Kenapa? Karena berhenti. Ya, maka nanti kita ke kamar mandi, kemudian ya, lepas pakaian, celana, celana dalam, ambil celana. Kemudian bagian yang kita uh, curigai di situ ada air kencingnya, kita basahi, kemudian kita peras, kita basahi, kemudian kita peras. Sampai kita yakin kalau sudah dibersihkan, setelah itu celana dalam dipakai, kemudian dipakai untuk sholat. Atau jika memungkinkan untuk ganti, maka ganti. Jika tidak memungkinkan, uh, ya sudah fatakullah mastata'tum. Maka kita statusnya toharah, uh, e, sholat dalam keadaan ada najis di pakaian, namun itu sudah maksimal kemampuan kita. Bolehkah perempuan membaca dikir pagi petang, doa-doa dari Al-Quran jika dalam keadaan junub? Boleh tergantung niatnya. Kalau niatnya niat doa, bukan niat Al-Quran, maka boleh. Meskipun dia uh, dalam keadaan junub, sebagaimana boleh baginya mengucapkan bismillah, alhamdulillah, dan yang lain, jika niatnya zikir dan bukan niatnya Al-Quran. Bolehkah perempuan yang junub memegang musab dengan menggunakan alas kain? Atau bagaimana jika membacanya? Ulama yang melarang biasanya mereka mengatakan boleh kalau pakai steak, pakai uh, lidi atau yang lain, tapi kalau pakai wallahu a'lam kalau cuma pakai kaos tangan dan sebagainya. Ala kulihal, orang yang junub itu toharoh dan tidak dirinya tergantung dirinya. Nah, tinggal dia mandi selesai. Dia toharoh ataukah tidak tergantung pada kehendak dirinya. Mau suci ataukah tidak. Mau suci sekarang ataukah tidak. Oleh karena itu jika seorang memang betul niat mau membaca Quran misalnya, ya tinggal dia mandi terlebih dahulu. Ya, bagaimanakah jika membaca uh, Al-Quran dengan hafalan dan keadaan junub tadi ya jumhur ulama melarangnya ya. sebagaimana tadi dipilih oleh Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala. Hukum jual beli padi yang masih di sawah sistemnya pakai spekulasi atau taksiran dari pihak pembeli terkait jumlah padi. Maka dilihat padinya sudah siap panen ataukah belum. Kalau padinya sudah siap panen hukumnya boleh. Kalau paginya belum siap, padinya belum siap panen, maka itu ijon yang itu yang tidak diperbolehkan. Ya, ijon adalah membeli uh, hasil pertanian yang dalam kondisi masih ranum, masih muda. Dan ini satu hal yang tidak boleh, satu hal yang haram. Ya, kecuali jika langsung dipetik. Jadi jika langsung dipetik dan tentu kalau padi tidak tidak mungkin ada yang langsung dipetik. Tapi kalau mungkin mangga masih bisa ya. Masih hijau-hijau dibeli semua langsung petik semua. Nanti diborong kemudian dijual ke tukang-tukang lutis dan yang lainnya. Jika orang yang junub hanya sebatas melewati masjid dan tidak sampai duduk, apakah haram? Ilah ila, abi eh, eh, ayakuna kecuali jika lewat. Ya, maka jika lewat, tidak mengapa. Tapi yang bermasalahkan adalah al-muksu, adalah tinggal, berada. Kalau abir sabil, cuma lewat, uh, hukumnya boleh. Kalau muksu tinggal atau berada, nah ini jumlah ulama mazhab yang empat ya mengharamkannya. Namun Hanabilah memberikan pengecualian kecuali setelah wudu. Kecuali setelah wudu. Kalau e, sudah wudu terlebih dahulu hukumnya boleh. Dan itu yang benar ada karena ada asar riwayat dari sahabat bahasanya mereka berada di masjid dalam keadaan junub setelah mereka berwudu. Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang baik-baik, si wanita tidak tahu si laki-laki ini berzina saat sebelum akad. Bahkan hingga saat ini. Apakah sah pernikahannya? Iya. Maka menikah dengan seorang pezina dan definisi pezina adalah orang yang pernah berbuat zina meskipun sekali, meskipun sudah dalam waktu yang lama selama belum bertobat. Dia berzinanya 10 tahun yang lewat dan sampai saat ini dia tidak membenci hal tersebut dan tidak menyesalinya. Eh, dia tidak menyesalinya, bahkan dia bangga. Eh, eh, maka dia pezina statusnya. Sampai hari ini dia berzina. Meskipun zina itu 10 tahun yang lewat. Selama dia belum bertaubat. Nah, jika menikah dengan eh, orang semacam ini, apakah sah pernikahannya ataukah tidak, ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama mengatakan sah. Imam Ahmad berdasarkan surat An-Nur ya, mengatakan tidak sah. Maka tentang apakah sah dan tidaknya dia berzina berzina eh, sampai saat ini tadi. keabsahannya diperselisihkan tidak sah menurut Imam Ahmad. Dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat. Itu tidak sah. E, e, kalau kita berangkat dari pendapat jumhur yang mengatakan sah, makanya jelas tidak boleh bertahan mempertahankan pernikahan semacam ini. Berarti dia menikah dengan laki-laki fasik. Ya, maka uh, minta cerai dalam masalah ini hukumnya wajib. Iya. Dia ini bilangnya dia sudah berzina saat sebelum akad bahkan hingga saat ini. Jika pakaian istri kompolan anak saat di luar rumah dan waktu sholat bisa terlewat bila harus pulang atau ganti. Apakah ditunda ataukah dijamak setelah ganti. Ya, jika tidak memungkinkan untuk ganti, ya maka ya, pilihannya adalah dijamak. Ya, nanti di rumah dan dijamak. Jika itu sholat yang mungkin untuk dijamak. Namun eh, kasus kumpulan anak di zaman ini tentu lebih jarang. Ada pampers dan, dan teman-temannya itu lebih eh, ya, ya. Hah? Apa pampersnya bocor mungkin? Karena karena ngompolnya banyak, karena kencingnya banyak misalnya. Ya demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.